Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya Yaya yang saya hormati dan saya muliakan, mohon maaf sebelumnya yang ingin saya tanyakan yang dimaksud dengan melakukan ibadah dengan hawa nafsu itu seperti apa? Apakah jika ada seseorang yang melakukan amalia ya, ibadah akan tetapi dia mempunyai target atau menargetkan dari amalia ya tersebut seperti contoh dia melakukan e, membaca Quran dia harus imajus. nah, apakah hal tersebut berkaitan dengan hawa nafsu itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim ada subhanallah hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan hawa nafsu amarah bisu kadang keburukan itu dibungkus dengan kebaikan sebab ngerti kalau keburukan langsung dan hawa nafsu ini memang kerjasama dengan iblis setan jadi ada penggoda yang mengganggu kita dari luar dan dari dalam yang dari luar adalah iblis dan setan dan iblis dan setan membisikkan di dalam diri kita. Komunikasi langsung dengan radar pribadinya yang ada di diri kita yaitu namanya hawa nafsu. Sehingga itu calling-callingan. Gitu. Dan yang namanya hawa nafsu lebih dahsyat daripada iblis. Sampai dikatakan akhbat min sab'ina syaitona. Lebih dahsyat dari 70 syaitan. Dan memang begitulah kalau sudah namanya penjahat di dalam rumah sendiri itu lebih membahayakan daripada penjahat yang dari luar dari luar ketahuan kapan dia masuk tapi kalau sudah penjahat di dalam diri kita sendiri dalam rumah sendiri tahu kapan kita tidur kapan kita bangun di mana barangnya dan seterusnya hawa nafsu kita tahu diri kita ini ya tahu selang kapan dia harus masuk nih makanya hawa nafsu makanya sebaik-baik kebaikan melawan hawa nafsu kalau sudah melawan hawa nafsu nanti akan ketemu sehingga kalau sudah hawa nafsunya diluluhkan dia tidak akan berbuat kecuali bimbingan syariat bukan bimbingan hawa nafsunya dan ingat bahwa hawa nafsu dibisiki oleh syaitan untuk membimbing orang dalam kebaikan tapi bukan tujuannya kepada kebaikan tujuannya adalah untuk menghindar, menghindari kebaikan menjauhi kebaikan eh, tujuannya adalah seolah-olah menuju kebaikan tapi untuk meninggalkan kebaikan seolah dibawa oleh hawa nafsu kepada kebaikan tapi ternyata meninggalkan kebaikan contoh saja dulu sebelum masalah target kalau target adalah dihimbau kita kalau dalam melakukan kebaikan tidaknya ada harus ada target dan target itu sendiri memerangi hawa nafsu kalau orang faham Malas, hawa nafsu ngajak malas. oh baca salawat paling ya salawat sehari cuma seribu oh hawa nafsu eh hawa nafsu ya, hawa nafsu ini baru memerangi hawa nafsu target memerangi hawa nafsu ada memang ada target hawa nafsu target memerangi nafsu begini anda seorang yang paling pelit contoh semoga ini dermawan semuanya paling pelit itu paling senang dengan duitnya ya Nah, kalau menemukan dirinya, waduh saya kok sholawat kepada Nabi kok susah banget. Dalam sehari kalau saya tidak bisa membaca 2000, saya bayar 5 juta. Wah, ini baru merangi hawa nafsu. Saya paling senang duit dia. Oh, mikir dia 5000 setiap hari sholawat sholli ala Muhammad ya merangi hawa nafsu karena urusannya duit nanti jadi memerangi hawa nafsu ini adalah apa yang paling kita suka itulah kita perangi saat itu urusan dunia yang ada ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ada contoh lagi orang berbuat baik dengan hawa nafsu ada ini kalau tadi adalah memerangi target tapi yang nyuruh setan hawa nafsu contohnya apa targetku sehari harus selesai hatam lima juz Al-Quran tapi dia sebenarnya dia tahu banyak hal yang harus diselesaikan di situ mulai dari dia kerja di kantornya ya kantor kemudian di rumah dia harus bantu istrinya dan sebagainya setan ngajari ini Ramadan kata saya hawa nafsu ngomong ini Ramadan tidak ada bulan lagi selain ini inti harus bisa menghatamkan Quran lima kali akhirnya apa wah betul target saya harus hatam lima kali atau empat kali sepuluh hari hatam wah setiap hari baca Quran luar biasa Akhirnya apa? Setan sama hawa nafsu sekongkol. Gimana caranya? Harus baca terus. Kalau tidak baca terus, tidak khatam. Keutamaan bulan Ramadan. Eh, setan yang ngomongin keutamaan sama hawa nafsunya. Hawa nafsu. Hawa nafsunya nginget dalil-dalil keutamaan Ramadan, baca Quran Ramadan dan sebagainya. Akhirnya apa? Di kantor sore kerja baca Quran. ini ini ini ini Hmm, iblis senang. Tuh, tuh. Ya. Melakukan kebaikan ternyata melanggar Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kerja sampai ada orang ngantri urusan kerjaannya ntar bu satu juz lagi haram ya tugas bekerja kerjamu itulah ibadahmu bukan baca Al-Quran lihat membaca Al-Quran hawa nafsu nih oh dengar wah oh, ada malam etikaf dengan Buya Yahya wah semangat nih dengar saya saat ada etikaf Masya Allah ibunya di rumah minta ditemani nak aku takut di rumah nak takut ibu nanti punya pengen kemana kamar mandi dan mbak ini Lailatul Qadar mi puasa hawa nafsu Dua di rumah dengan ibumu beres nanti iktikamu di rumah dengan ibumu istri mungkin dia harus ibu mau seorang istri ya mungkin dia adalah sakit dan sebagainya takut ditinggal oleh seorang suami maka haram anda pergi ke masjid sekalipun nah ini hawa nafsu di situ jadi ber, makanya bagaimana agar ibadah kita bukan dibarengi dengan hawa nafsu urusannya dengan syariat Kemudian nanti tahu prioritas skala prioritas mana yang paling wajib dan mana yang wajib, mana yang uh, tingkat wajib kan berbeda-beda. Wajib berat, wajib sunnah berat, sunnah biasa. Makanya kalau ada orang melakukan sholat sunnah banyak tapi nggak pakai qobliyah ba'diyah, ini hawa nafsu juga. Dahulukan ba'diyah yang pahalanya gede sebelum sholat sunnah tasbih sekalipun. Sholat tasbih bekal tasbihan. Lama ah tasbih. Ini ada sampai ada majelis sholat tasbih nggak badiah isya ini gimana ini ini masuk hawa nafsu jadi hawa nafsu ini adalah bertentangan dengan cara syariat makanya bagaimana agar kita dalam berbuat baik tidak dengan hawa nafsu bimbingan syariat akal yang dibimbing oleh syariat ada orang sedekah hawa nafsu ada orang ada orang pinjam pinjam terus nah ini bu udah buat ibu aja deh nggak usah nggak usah pinjam ya sudah nggak usah pinjam ya, eh sudah begitu pinjam lagi besok kapok tuh hmm. maksudnya biar nggak pinjam lagi marah emosi sudah kalau ngasih ngasih kalau menolak-nolak dengan kalimat baik tapi bukan dengan emosi habis gimana sih kalau dari gitu kan pinjam lagi pinjam lagi lah orang pinjam mungkin butuh enggak enggak butuh dia bohong tinggal kamu ngomong saya tidak bisa berikan pertolongan nggak usah marah-marah begitu ada orang berdebat anu oh sholat ke masjid marah oh ini orang nggak keluar nggak bener semuanya nggak mau sholat ke masjid oh semangat tentang petenteng ke masjid itu dengan iblis dia dengan hawa nafsunya eh tidak begitu jadi hawa nafsu luar biasa banyak Ada pun orang mau membuat target bisa saja target itu susu merangi hawa nafsu asalkan tidak melanggar Allah targetmu oh, orang kerjanya harus nyari nafkah anak istrinya eh ikut ceramah, ikut dakwah, ikut mana keliling. Atau itikaf di masjid tadi. Sementara keluarganya harus kasih nafkah haram itu hawa nafsu dan banyak contohnya dan tidak bisa dipastikan itu hawa nafsu tapi kita yang merekar ke hati kita dan nah, makanya bapak ibu datang ke sini hawa nafsu atau tidak kan ngerti ini makanya kalau sudah ditata hati lalu dicermati biasa dilawan hawa nafsu maka nanti apa yang kita lakukan insya Allah bukan di, di mengikuti hawa nafsu ya sama tadi itu bayar zakat nggak bisa tapi sedekah seneng sedekahnya hawa nafsu sedekah dulu dong pahalanya zakat dulu dong zakat lebih gede pahalanya jadi anda mempunyai target menyelesaikan tidak bahkan itu bisa memerangi hawa nafsu mungkin kita menemukan kita tahu loh kadar diri kita masing-masing Mungkin kita adalah orang pemalas, masya Allah, sholat malam kok susah banget, padahal tidur sore nggak ada. Mungkin kalau eh, eh, sampai nanti saya nggak tidak bangun malam, sak kampung tak kasih makan. Tapi kalau orang kaya enteng ya. Jadi yang paling berat baginya itu apa gitu loh. Sehingga ada suatu ketika ada orang datang kepada Nabi. Amal apa yang paling baik ya Rasulullah? amal apa yang paling baik ya Rasulullah Nabi menjawab birrul walidain berbakti pada orang tua ada orang lagi datang dalam waktu yang berbeda ya Rasulullah amal apa yang paling baik ini tidak mendengar yang kemarin tuh orang lain berbeda Nabi menjawab sedekah yang duduk dengan Nabi ini bingung kemarin Nabi ditanya amal apa yang paling baik kemarin jawab berbakti ke orang tua hari kedua ada orang datang amal apa yang paling baik dijawab sedekah Beberapa hari kemudian datang lagi ada orang datang, Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Jihad di jalan Allah. duh Ya Rasulullah kok beda-beda nih gimana? Pertanyaannya sama. Oh, ini. Yang pertama, itu orang sedikit kasar. Dia ahli ibadah, tapi kasar sama bapak ibunya. Maka dia tanya amal apa yang paling baik? Berbakti ke orang tua. Yang kedua ini adalah orang super kikir ya. Paling belit-belit. Sumbangan saja 10 ribu itu masih dipilih duit yang jelek ini orang kikir maksudnya ini adalah orang kikir maka amal baik paling baik bagimu adalah sedekah nah ini yang melawan hawa nafsunya yang ketiga adalah setiap ada suara seruan perang pasti dia sembunyi tanya kepada Nabi paling bagus ibadah bagimu adalah nah ini apa berjihad di jalan jadi ibadahnya macam-macam ibu di sini mungkin ada amal baik apa bagi ibu-ibu senyum sama suami sebab ada yang kalau ketemu suami gini terus lebaran belum beli baju mau sudah dibelikan kemarin kurang yang lain beli tiga nih adik-adik beli tiga saya beli satu tok ah bari paling bagus Pak Ibu senyum apalagi bapak-bapak ada bapak-bapak <laughs> bersahabat Pak kita Pak aman insyaallah <laughs> jadi ada ya bapak-bapak ya itulah ada amal baik bagi bapak-bapak dan anak seperti itu menyapa istri menghargai terima kasih kepada istri minta maaf macam-macam dan sombong sama istri minta maaf ini ada jadi ternyata hawa nafsu itu yang harus dilawan dan semuanya tahu sebetulnya yang paling berat kita lakukan dari kebaikan itulah ada hawa hawa nafsu lawan saja hmm. nah itulah nanti ketemu sudah jangan mikir seperti apa sih ibadah hawa nafsu ndak bawahnya kalau ada ibadah ibadah yang bagimu adalah erat ini yang harus aku lawan dan tentunya dengan cara apa semua ibadah yang tidak melanggar syariat itu tidak bertentangan dengan hawa nafsu insyaallah